Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Kemudian tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua di sini untuk saling watawasabil hak watawasabil sabar untuk sekedar menjalankan sabda Rasul ad-dinu an-nasihat. Agama adalah nasihat di antaranya li'amatil muslimin, nasihat untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimukumullah Langsung saja karena waktunya sangat terbatas, kita mengkaji suatu tema yang sangat amat urgent sekali, yang sangat berharga, yang sangat penting sekali ya untuk kita semuanya baik dari yang mulai ya SD sampai yang sudah eh pensiun ya dari semua golongan ini sangat amat bermanfaat karena ini menyangkut tadi dalam tema kejayaan umat ya urgensi manhaj dalam menggapai kejayaan umat karena memang apalagi di saat-saat seperti ini bagaimana Yahudi semakin eh, membabi buta menjajah kaum muslimin di Palestina semakin ya mereka berbuat yang ya sangat amat di luar keprimanusiaan eh ya, maka perlu tema ini untuk kita angkat dan ini semuanya tadi dalam rangka adinu an-naseha dan alhamdulillah tema kita ini sudah kita jadikan ya sebuah makalah ringkas singkat ya dan kita yakini tentunya di situ banyak kekurangan namun ini sekedar wadzakir fa inna fau al mu'minin. Eh, semoga bisa memberikan pencerahan kepada yang hadir dan juga kepada eh, kaum muslimin secara umum. Kita buat dalam soal jawab ya. Yang pertama ini dalam rangka mengikuti sunnah rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam taklim ya. Karena di antara salah satu metode taklimnya Rasul itu dengan soal jawab ya. Mungkin kita banyak melewati hari-hari Rasul SAW yang Rasul sebelum mengajar, sebelum memberikan ilmu kepada para sahabat, Rasul bertanya dulu kepada para sahabat. Siapa yang ingat hadis yang ada soal jawab antara Rasul dan para sahabat? Siapa yang hafal? Ya, para santri ini. Nah, ada yang hafal satu saja hadis. Nah, banyak sebetulnya. Mungkin 10 bisa, bahkan lebih dari itu. Ya. Satu saja yang ingin saya atau setengah lah, setengah sudah. Ya. Apa? Matanya saja. Iya, nggak perlu sarah, matanya saja. <laughs> Iya, sampaikan. Iya. Atadru namal malghiba. Ya, atau ada lagi yang mirip dengan itu. Atadruna mal muflis. Ya. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Wahai Muat apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Rasul pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ayu ayatin fi kitabillahi a'dham?" Ayat mana yang termulia di dalam Al-Qur'an? Rasul sebelum menjelaskan, Rasul bertanya dahulu. Di antara manfaatnya kata Pak Ulama untuk menggugah ya akal kita, pikiran kita untuk siap menerima ilmu tersebut. Ya, karena bisa jadi ya kita lagi ngantuk kalau langsung dikasih ilmu lewat ilmu tersebut tidak masuk ke ya benak kita maka perlu dengan apa soal wal jawab ya ini Sekali lagi dan ini juga dipraktek oleh para ulama dalam mengarang kitab terkadang dengan soal wal wal jawab. Ya, ini sekedar untuk memudahkan saja. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan manhaj? Mungkin sering kita mendengar istilah manhaj-manhaj, manhaj firqatun najiyah, ini manhaj al-sunnah, ya ini nggak sesuai dengan manhaj al-sunnah. Ini perlu kita pahami, jangan asbun saja, ya. Jangan asal ngomong saja, asal berbicara. Namun ahlu sunnah, sebagaimana kata Imam Al Bukhari, al ilmu qabla al wal, wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita ber, beramal. Ya, kita harus tahu apa arti manhaj. Yang pertama, manhaj secara umum adalah metode atau jalan yang ditempuh oleh seorang muslim dalam beragama. Kalau secara bahasa manhaj itu artinya tarik, jalan, ya. Manhaj atau bacaan lainnya minhaj sama saja. Kalau bahasa Arabnya dari kata-kata nahaja yanhaju, nahjan, manhajan atau minhajan. Ya, manhaj dan minhaj. Artinya sama atau jalan. Kalau secara umum, secara istilah, manhaj adalah jalan yang ditempuh oleh seorang seorang muslim. Kita baca ucapan Syekh Saleh bin Fauzan Al Fauzan Hafidhullah taala beliau mengatakan manhaj itu lebih umum daripada akidah. Manhaj itu bisa dalam masalah akidah, perilaku, akhlak, muamalah dan dalam segala bidang kehidupan muslim. Kemudian kesimpulannya setiap jalan atau metode yang ditempuh oleh seorang muslim itu dinamakan manhaj. Apa manhaj Anda dalam berakidah? Apa manhaj Anda dalam berakhlak? Nah, ini namanya manhaj. Manhaj lebih umum daripada akidah. Akidah itu rukun iman yang enam. Ya, kalau ditanya secara ringkas apa itu akidah, rukun imam yang enam. Apa enggak rukun iman enam? Hah? apa ya? Ya sudah, yakin sudah, husnudzon sudah ya. Itu rukun iman yang enam dinamakan akidah, ya. Namun ya akidah, ya, rukun iman yang enam ini bisa ya, tidak ada manfaatnya bahkan bisa menjadi bumerang kalau tidak di atas manhat yang benar. Kalau mungkin bisa kita umpamakan ya, antara akidah dengan manhaj itu seperti kereta api dengan relnya, ya. Keretanya luar biasa bagusnya. Dari luar ya luar biasa. Namun relnya patah, relnya rusak. Apa ya? akibatnya? Bisa apa? Pisang guling, ya. Makanya akidah harus ya di atas manhaj yang yang benar. Itu perumpamaan antara akidah dengan apa? Manhaj. Demikian pula akhlak. Ya, akhlak yang baik itu jika di atas manhaj yang yang baik. Maka ini pentingnya apa? Manhaj. Ya, seperti tadi, apa ala artinya kereta api yang bagus kalau relnya rusak, kalau manhajnya tidak benar. Makanya kata para ulama, perhatikan bagaimana Imam Ahmad rahimahullah ketika mengarang kitab usul sunnah ini karang eh, kitab tentang apa? Fikih atau akhlak? Hah? Kitab apa usul sunnah itu? Tentang akidah ya. Namun beliau sebelum mengajar akidah beliau memberikan mukodima yang sangat berharga. Beliau mengatakan amma ba'du. Ya, usul sunnah indana atamas suku bima ali ashab rasul sallam wal iktida'u ubihim. Prinsip-prinsip akidah kita kata Imam Ahmad adalah mengikuti jejak para sahabat dan meneladani mereka. Kata sebagian pensyarah yang mensyarah ucapan Imam Ahmad di sini, beliau mengatakan Imam Ahmad sebelum jauh-jauh menjelaskan masalah akidah, beliau menjelaskan terlebih dahulu apa manhaj beliau dalam berakidah. Ya, karena ini penting. Apalah artinya akidah, rukun iman yang enam kalau tidak di atas rel yang yang benar. Ini yang harus apa kita paham. Ini pentingnya apa? Manhaj. Kalau orang sudah keliru manhajnya, ini eh, fatal akibatnya. Seperti tadi kereta bisa apa? ya anjlok bisa guling bisa ya membunuh mematikan banyak penumpangnya maka ini harus kita camkan dalam diri kita manhat ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini ya harus kita betul-betul paham ya manhat yang benar itu manhat secara umum kemudian adapun manhat secara khusus adalah metode seorang dai dalam berdakwah di jalan Allah. Ini seperti ulama ketika mendefinisikan tauhid, ya. Tauhid itu ada berapa? Ada berapa? Ada tiga. Tauhid apa saja? Rububiyah, uluyah, dan asma wa wasifat. Namun ada ulama ketika mendefinisikan tauhid hanya mengatakan tauhid adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Jadi ulama ketika mendefinisikan tauhid ada yang mendefinisikan secara umum, yaitu tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Apa kekhususan Allah? Ya tadi rububiyah, uluhiyah dan asma wa, wa Ini tauhid secara umum artinya tadi mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Namun ada pula ulama yang lebih mengkhususkan definisi tauhid hanya kepada tauhid apa? Uluhiyah tadi. Karena pentingnya tauhid uluhiyah. Demikian pula dalam masalah mendefinisikan manhaj. Ada ulama yang mendefinisikan mana secara umum, jalan hidup seorang muslim, jalan beragama. Namun ada pula yang lebih mengkhususkan manhaj yaitu jalan metode yang ditempuh oleh seorang dai dalam berdakwah. Karena apa disebutkan secara khusus, secara spesial di sini? Karena pentingnya manhaj dalam berdakwah. Karena apa? Kalau dai-nya salah manhajnya, korbannya apa? Ya, jamaah kaum muslimin. Ya, kalau kita contohkan misalnya eh, kelompok teroris, ya, mereka luar biasa mengumandangkan jihad. Rasul mengatakan al jihad zirwatu sanamil Islam. Jihad itu tulang punggungnya Islam luar biasa. Namun ketika jihad itu tidak di atas rel manhat yang benar, maka fatal akibatnya mencoreng nama Islam dan kaum muslimin lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ya. Karena apa? Dai-dai teroris mereka dakwanya tidak di atas manhaj yang yang benar. Maka ini sangat sekali lagi pentingnya kita memahami masalah al-manhaj apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Apalagi kalau kita menengok ke sebagian ya dai-dai yang dulunya berstatus ya alusuna wal jamaah sekarang sudah luntur manhajnya terutama dalam dalam dakwah ya ikut arus ini ikut arus itu maka ini pentingnya untuk kita belajar lebih dalam lagi tentang manhaj ya tentang bagaimana metode ya dakwah alusuna wal jamaah Makanya sering kita anjurkan kepada para santri ya, paling tidak kita belajar misalnya buku yang ya sangat amat sederhana sekali. Karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zinu. Siapa yang tahu judul bukunya? Itu potongan akhirnya. Yang awalnya apa? Ini kita mau ngetes, ini betul-betul paham manhajnya ini kita lagi krisis manhaj atau tidak ya minhaj firqatin najiyah wa taifatin mansurah minhaj yaitu metode firqah kelompok an-najiyah yang selamat atau ifaan mansurah ya kalau kita mau menengok sejarah dakwah al-sunnah dakwah salafiyah di negeri kita ini di antara buku yang laris manis dahulu buku ini ya karena luar biasa, singkat namun padat isinya. Ya, menanamkan kepada kita bagaimana metode yang benar dalam kita beragama. Ya. Maka perlu untuk dikaji lagi, ya perlu untuk dikaji lagi. Kalaupun nggak ada yang mengkajinya, antum kaji sendiri baca. Karena kalau misalnya nggak bisa bahasa Arabnya, baca terjemahannya. Eh kalau ada yang mengkaji itu luar biasa. Eh sangat amat ya bermanfaat sekali, terutama di zaman yang kita lagi krisis akidah dan juga manhaj ya banyak dai-dai bukan hanya orang awam saja dai-dainya saja sudah yang banyak berguguran ya di medan dakwah ini dari segi akidah dan manhaj naudzubillah min dalik ya semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dan pertolongan hidayah taufik untuk kita isi koma di atas minhaj firqatun najiyah sampai akhir hayat kita nanti. Kemudian yang kedua, poin yang kedua atau pertanyaan yang kedua, adapun masalah definisi mana cara khusus ini kita bawakan ucapan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Beliau mengatakan manhaj adalah jalan yang ditempuh oleh penuntut ilmu dalam berdakwah di jalan Allah. Inilah yang dimaksud dengan manhaj. Jadi tidak ya kontradiksi antara yang pertama dengan yang kedua karena yang pertama itu definisi secara umum, yang kedua diberi secara khusus. Kenapa dikhususkan? Minhaj dalam berdakwah karena pentingnya eh, hal tersebut sebagaimana definisi tauhid ada yang khusus yaitu tauhid al-uluhiyah karena itu puncaknya at-tauhid ya. Makanya ketika kita mendengar istilah akidah wal manhaj ya, itu arah manhaj kepada masalah apa? Manhaj dalam berdakwah. Ya, sering kita mengatakan akidah dan manhaj. Artinya manhaj di situ lebih spesifik, lebih khusus manhaj dalam masalah apa? Ad-dakwah. Eh, makanya ada kitab khusus masalah manhaj. Buku masalah apa manhaj itu? Manhaj dakwah. Di antaranya kitab al ajwi batul Mufidah an Asilatil Manahij Al-Jadidah. Ya, ada sebuah buku alhamdulillah sekarang ini di Surabaya lagi kita kaji kitab tersebut untuk membangkitkan lagi semangat eh ya, alusuna ya, eh asalafiyin untuk belajar manhaj di tengah krisis aki dan manhaj dalam diri sebagian dai-dai kita. Kitab tersebut judulnya tadi al ajibah Mufidah. Jawaban yang bermanfaat tentang manhaj-manhaj kontemporer yang dimaksud manhaj di situ manhaj tentang apa? Tentang apa? Ad-dakwah. Eh, istilah masalah apa? Metode dalam berdakwah yang benar dan eh, menghindarkan dari metode-metode yang yang keliru. Kemudian juga ada buku karangan Syekh Ahmad ya, bin Yahya Najmi, Al-Fatawa Al-Jaliyah an Al-Manahij al eh, Fatwa-fatwa yang eh, tegas tentang manhaj dalam berdakwah. Jadi sekali lagi kalau kita mendengar istilah manhaj ini sebagai ulama lebih mengarahkan dalam masalah metode dalam berdakwah. Nah, kemudian poin yang kedua, apakah semua manhaj yang ada di tengah-tengah kaum muslimin itu benar semua? Apa jawabannya? Apa jawaban? Hah? Lihat itu hadisnya. Ya, nggak usah dijawab, sudah ada hadisnya. Ya. Hadisnya Rasul mengatakan sataftariku hadil ummah ala salasin wa sab'ina firqa kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah belah jalan mereka, metode mereka dalam beragama menjadi 73 golongan. Ya, kata Rasul, umat Islam nanti terpecah menjadi 73 jalan. Ya, 73 manhaj. Kemudian Rasul mengatakan kulwa finnar, semuanya diancam masuk neraka. Illa wahida kecuali satu. Ketika ditanya oleh para sahabat, "Man ya, ya Rasulullah? Siapa yang selamat itu wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Ma'ana alaihi wa ashabi." Yang selamat adalah yang mengikuti jalanku, manhajku, metodeku, dan metode para para sahabatku. Jadi kalau ditanya, apakah semua manhaj yang ada di tengah kaum muslimin benar semuanya? Hah? Jawabannya tidak. Yang benar berapa golongan? Hanya satu. Siapa mereka? Yang di atas manhajnya Rasul dan manhaj para sahabat Ar-Rasul dalam semua bidang agama ini, baik dalam akidah, ibadah, dakwah dan seterusnya. Ya. Dan ini adalah ya keyakinan seorang muslim yang benar hanya satu. Kelompok yang benar hanya satu, yaitu yang sesuai dengan Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini yang Allah tegaskan dalam firman-Nya surat Al-An'am wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Allah mengatakan dan inilah jalanku yang lurus maka ikutilah. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak karena itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul ya pernah mentafsirkan ayat ini dengan menggaris satu garis. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khotolana rasul SAW khatan biadi." Suatu saat Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus. Kemudian membacakan firman Allah tadi, "Wa anna hada sirati mustaqiman." Inilah jalanku yang lurus. Summa khata khututan an yamini wa an shimalihi. Kemudian Rasul menggaris-garis yang banyak di sebelah kanan, sebelah kiri dari garis yang lurus tadi. Seraya mengatakan, hadis subul, ini jalan-jalan yang banyak. Laisa minna sabilun illa ala syaitan yada'u ilaih. Tidak ada satu jalan pun yang di kanan di kiri kecuali ada setan-setan yang menyeru kepadanya. Jadi sekali lagi Rasul dengan jelas terang benerang mengatakan jalan yang benar cuma satu Jangan mengatakan banyak jalan menuju Roma, ya. Apalagi Roma negara apa? Negara kafir. Kalau mau neraka banyak jalannya. Ya, naudzubillah min dalik. Makanya Rasul mengatakan 72 yang diancam masuk neraka, yang selamat cuma cuma satu. Dan ini yang harus kita betul-betul ya pelajari, yang harus kita betul-betul berpegang teguh dengannya. Bukan hanya segera slogan, Ya, karena kita mendengar ada sebagian dai mengatakan, ya kalau anak ditanya apa madhab anak, anak mengatakan ma anali washabi. Namun kalau kita teliti akidahnya jauh dari akidah Rasul dan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang paling mudah sekali, Rasul dan para sahabat meyakini Allah sama, Allah di atas langit. Ya, dan itu dalilnya kata para ulama ribuan baik dari ayat hadis ataupun ucapan para aslafus saleh, ijma para sahabat, ijma para tabiin. Ya, empat imam sunnah sepakat mengatakan Allah fis sama. Namun kalau ada dai yang mengatakan ya Allah tidak di atas langit dan seterusnya, maka ini tentunya apa telah menyimpang dari ma'ana alihi wa ashabi. Ya, maka kata-kata ma'ana alihi wa ashabi ini jangan apa hanya slogan namun harus betul-betul kita praktekkan terutama dalam bab al-aqidah wa dakwah. Karena ini salah satu yang sangat amat urgen sekali terutama dalam menggapai kejayaan eh, umat. Kemudian yang ketiga, apakah wajib memperingatkan umat dari manhaj-manhaj yang menyelisih manhaj salaf? Ya. Karena kita dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan watakum minkum ummatun jau'na al khairi wa ya'muna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil al munkar. Perintah untuk amar ma'ruf nahi nahi munkar. Ini bukan hanya sebatas nahi munkar dalam maksiat. Eh, karena orang banyak salah paham. Kita nahi munkar itu hanya dalam maksiat saja. Adapun manhat-manhat yang menyimpang ini kadang kita apa? Eh, diam, tidak mau mengingkari dengan alasan nanti umat berpecah belah. Kita katakan umat tidak akan bersatu kalau manhajnya berbeda-beda. Nanti akan kita sampaikan pada poin terakhir pembahasan eh, urgensi manhaj dalam menggapai kejadian umat. Bahwasanya dengan manhat yang benar itulah umat akan bersatu. Namun kalau umat eh jalannya beda-beda, nggak akan mungkin bisa bersatu. Kalaupun bersatu, hanya bersatu dalam jasadnya saja. Hatinya berbeda-beda. Dan Allah mengingatkan kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah jalan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi Allah katakan tasabuhum jami'an wa kulubuhum syatah. Kalian mengira mereka bersatu, padahal hati mereka apa? Berpecah belah. Eh, makanya Allah mengatakan tadi, wala tattabi'us Jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak yang menyelisih jalannya Rasul dan para sahabat. Karena itu akan apa? Memecah belakan dan memecah belakan eh barisan kalian. Ya. Memecah belakang kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini harus kita apa? Betul-betul pahami eh, bahwasanya di antara kewajiban kita selain amar ma'ruf harus nahi mungkar. Di antara nahi mungkar memperingatkan umat ya dari bahaya manhat-manhat kelompok yang yang menyimpang. Seperti tadi, kelompok teroris ya. Ini harus di, ya, sampaikan kepada umat akan bahaya mereka, penyimpangan mereka. Karena kalau tidak berbahaya ya, bagi Islam dan kaum muslimin, bagi negeri kaum muslimin. Ya. Dan ini yang Rasul juga apa? Telah praktekkan, telah contohkan. Rasul mengatakan al khawariju kilabu ahli nar. Kelompok khawarij adalah anjing-anjing neraka. Ya. Dengan tegas, dengan keras Rasul apa? Memperingatkan. Karena bahayanya sangat luar biasa seperti yang terjadi dengan adanya ISIS sekarang ini. Ya, luar biasa bahayanya bagi Islam dan kaum muslimin. Rasul memperingatkan dari bahaya kelompok-kelompok tadi. Eh bahkan Rasul mengatakan tujuh dua yang sesat diancam masuk neraka sebagai peringatan dari Rasul ya agar kita menjauhi ya manhat-manhat yang menyimpang tersebut. Kemudian kita bawakan di situ ucapan Syekh Salih bin Fauzan dalam kitab beliau al ajwa Mufidah Beliau mengatakan, ya wajib untuk kita memperingatkan umat dari manhaj-manhaj yang menyelisih manhaj salaf. Ya, ini termasuk bagian tadi amar ma'ruf nahi munkar, bahkan termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, aradu alal mubtadi mujahid." Orang yang membantah eh al bid'ah kelompok sesat itu adalah seorang mujahid. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimallahu dalam kitab beliau Zadul Ma'ad ketika menjelaskan tentang empat bentuk jihad di antaranya eh jihad melawan pelaku maksiat, kemungkaran dan pelaku kebid'ahan. Pelaku ya manhaj-manhaj yang menyimpang dari manhaj as-salaf. Nah, kemudian kata beliau, ini termasuk nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, mana yang lebih baik? Orang yang menjelaskan penyimpangan kelompok-kelompok ya yang sesat dengan orang-orang yang rajin ibadah, puasa, sholat, eh, sunnah dan seterusnya. Maka kata beliau, kalau orang itu puasa, sholat sunnah, manfaatnya untuk dirinya sendiri. Namun kalau dia menjelaskan tentang penyimpangan manhaj-manhaj yang sesat, maka ini manfaatnya bagi apa? Kamu sih menjadi hada afdal. Ini yang lebih apa? Lebih mulia. Ya. Bahkan dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah Ida sakatta sakattu fa mata yariful jahil al haqqa minal batil. Kalau aku diam, engkau diam tidak menjelaskan penyimpangan manhaj-manhaj tersebut, maka dari mana orang jahil tahu mana hak, mana yang mana yang batil. Ini harus apa betul-betul eh kita pahami agar kita tidak eh pobi dengan istilah eh membantah, mengkritik pemikiran atau manhaj yang yang keliru itu termasuk bagian amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk bagian jihad fisabilillah selama niatnya ikhlas karena Allah dan di atas al ilmu. Yang keempat, apa manhat yang benar dalam menggapai kejayaan umat. Apa manhat yang benar dalam menggapai kejayaan umat? Ini langsung berkaitan dengan ya tema ini. Kalau tadi mungkin bisa dikatakan mukadimah. Masal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya kita semuanya sudah mengetahui bersama keadaan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ya mereka tertindas, mereka ya dalam keadaan terpuruk, terhina. Dan ini yang Rasul telah sampaikan kepada kita. Rasul pernah bersabda, "Yushiku antada alaikumul umam kama taja'al akatu ala qasatiha." Hampir-hampir seluruh orang-orang kafir mengerumuni kalian, mengeroyok kalian seperti orang kelaparan ya mengeroyok, mengerumuni hidangan makanan. Antum kalau lihat orang yang lapar, ada makanan kebuli, nasi goreng, soto dan seterusnya, gimana? Ya, santri pun tetap royok, betul tidak? Ya, rebutan karena laparnya. Nah, itulah keadaan apa kaum muslimin sekarang ini. Bagaimana ya kaum muslimin sekarang dari segala penjuru di dijajah di Palestina dijajah oleh Yahudi ya di Suriah mereka dibantai oleh komunis Rusia bersama kelompok Syiah Nusairia Rafidah ya di Myanmar eh, dibantai oleh kaum musyrikin demikian pula di negeri Yaman mereka juga me, ya mengalami penjajahan oleh orang-orang Syiah ya Al-Hausiyah dan sebagainya ini yang Rasul sampaikan kepada kita Kemudian Rasul mengatakan, eh, kemudian para sahabat bertanya, Amin killatin nahnu yaumin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita sedikit wahai Rasulullah pada waktu itu? Kata Rasul, bal antum yauma idin Bahkan jumlah kalian itu banyak. Walakinnakum husa ka husa isil. Namun kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh oleh air bah. Ini keadaan kaum muslimin ya sekarang ini. Dan ya kelompok-kelompok kaum muslimin ya mereka punya jalan masing-masing untuk mengentaskan keterpurukan tersebut. Ya. Ada yang lewat jalur politik, ya. Ada yang lewat jalur ekonomi, ada yang lewat jalur ya jihad, ya militer, ya. Ada yang lewat jalur khilafah dan masih banyak yang yang lain, Ya, mungkin sampai sudah puluhan tahun mereka sudah berjuang. Namun hasilnya bukan hanya ya nol bahkan bisa minus. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini semuanya karena apa? Karena mereka tidak kembali kepada manhaj yang benar dalam menggapai kejayaan umat. Padahal Islam sebagai satu-satunya agama yang sempurna telah menjelaskan dengan gamblangnya dengan terang benderangnya bagaimana manhat yang benar dalam mengentaskan keterpurukan umat tersebut. Ya, ayat hadis banyak ya, cuma sebagian kelompok ya lebih suka untuk mengarang-arang sendiri metode manhat dalam menggapai kejayaan umat. Maka akibatnya ya kegagalan demi kegagalan bahkan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Maka Ya, harus kita betul-betul ingatkan kaum muslimin. Al-Quran dan Sunnah Rasul telah menjelaskan manhaj yang benar dalam ya, menggapai kejayaan umat. Di antaranya, ini kita sampaikan salah satu hadisnya, yaitu sabda Rasul SAW dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu dalam Sunan Abi Dawud, Rasul mengatakan, "Ida tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal bakar wa raditum biz zara'." wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Rasul mengatakan apabila kalian kaum muslimin telah berjual beli dengan cara al-ina sejenis riba kalian mengambil ekor-ekor sapi ridho dengan ya persawahan artinya kalian tamak kepada dunia dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah maka Allah menimpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini manhatnya Rasul dalam apa? Menggapai kejayaan umat. Kapan umat akan jaya? Kalau umat kembali kepada agamanya. Kembali kepada Islam yang sebenarnya. Ya. Cuma eh permasalahannya sekarang agama Islam ini sekarang sudah ya samar-samar. Mana sih Islam itu? Ya, ada Islam ala teroris, ada Islam ala ini dan itu liberal dan sebagainya. Maka banyak umat yang bingung. Ya. Makanya dakwah salafiyah menjelaskan lagi seperti yang diucapkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Bani dan yang lainnya tidak akan mungkin umat akan kembali kepada agamanya sampai mereka melalui manhaj tasfiyah wa tarbiyah. Apa itu tasfiyah? Itu dijelaskan ya di poin yang kelima. Tasfiyah adalah memurnikan Islam dari kotoran yang menempel di dalamnya, baik kotoran syirik, khurafat, bid'ah dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ini namanya tasfiyah. Karena seperti kita sampaikan tadi, sekarang ini namanya Islam, orang masih bingung, umat Islamnya saja bingung. Islam mana yang benar? Banyak kelompok-kelompok, 72 yang Rasul katakan tadi. Mana Islam yang sebenarnya? Mana Islam yang akan membawa kejayaan umat? Yang akan bisa eh, mengalahkan semua orang-orang kafir tersebut? Mana Islam itu? Ya, ini tidak akan mungkin bisa tergapai kecuali dengan yang pertama tasfiyah, memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Dijelaskan, ini Islam yang tidak ya sesuai dengan ajaran mandat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun berlabel Islam. Eh, karena nggak semua yang berlabelkan ya, eh, Islam itu apa sesuai dengan Islam. Eh, maka harus apa dibedakan mana Islam yang Allah ajarkan kepada Rasul, yang Rasul ajarkan kepada para sahabat dengan yang hanya apa? Endompleng saja. Ya, karena bagaimanapun juga Rasul pernah bersabda, tukum alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazigu anha illa hari. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih Malamnya seperti siangnya. Ini Islam yang akan membawa kejayaan umat. Ya, Islam ala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan Islam ala ini, ala kelompok ini tidak. Ya, namun Islam ala Rasul SAW. Islam yang dulunya Rasul tinggalkan kepada para sahabat putih bersih, tidak ada kotorannya. Ya, adapun sekarang sudah banyak kotoran-kotoran yang menempel. Kotoran syirik, khurafat, bid'ah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ini perlu apa? Dipisahkan dari Islam yang sebenarnya tadi. Agar umat bisa ditarbiah ya, di atas Islam yang putih bersih tersebut. Tarbiyah artinya tadi yang di ya, makalah itu menjadi umat Islam di atas tauhid, di atas sunnah, berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabiin dan tabi'u at-tabi'in. Ya. Ini ya manhaj al-sunnah dakwah salafiyah dalam ya menggapai kejayaan umat Islam. Eh, kaum muslimin tidak akan jaya kecuali dengan tasfiyah wa tarbiyah ya disingkirkan dulu, dibersihkan dulu kotoran-kotoran yang menempel dalam tubuh Islam dan kaum muslimin, baik syirik, bid'ah, khurafat dan yang lainnya. Kemudian mendidik umat di atas Islam yang putih bersih seperti yang Rasul dan para sahabat ya jalankan yang mereka ya laksanakan. Ya. Adapun dalil tentang tasfiyah wa tarbiyah ini surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka mensucikan mereka. Ini yang dimaksud dengan tasfiyah atau tazkiyah mensucikan kaum muslimin dari kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Ya. Kalau kita ingat di zaman Rasul, ya. Pada waktu perang Uhud, awal kali Rasul menang, ya. Kemudian Rasul berpesan kepada pasukan pemanah di Bukit Rumah, Bukit Pemanah untuk mereka tetap standby, ya tinggal di tempat tersebut sampai ada perintah dari Rasul SAW. Namun mereka khilaf, ya Ketika melihat orang kafir sudah ya terkalahkan, mereka ingin mengambil apa harta rampasan perang. Maka mereka pun apa disergap oleh pasukan musuh dari belakang yang waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Eh, karena satu kemaksiatan pasukan para sahabat kocar kacir. Eh, sampai Rasul pun apa terkena imbasnya. Itu satu kemaksiatan mengalahkan eh, pasukan kaum muslimin. Apalagi kalau ada syirik ada bid'ah, dan berbagai macam bentuk maksiat. Bagaimana kaum muslimin akan menang? Sedangkan Allah mengatakan, Intan surallaha yang surkum wa isabit akdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Namun kalau kaum muslimin masih banyak berbuat syirik, ber, berbuat bid'ah, berbuat eh, hal-hal yang menyimpang ataupun maksiat, maka bagaimana umat akan apa? Akan menang. Bagaimana mereka bisa mengalahkan orang Yahudi, orang Nasara, sedangkan mereka apa? Ya, menyerupai orang-orang Yahudi, orang Nasara. Bagaimana mereka menang atas orang kafir, sedangkan mereka juga ikut tahun barunya orang kafir. Ya, naudzubillah min dalik. Maka harus kaum muslimin kalau mau menang kembali kepada agama mereka yang sebenarnya dengan mempelajarinya, ya dengan mengamalkannya, berpegang teguh dengannya, mendakwahkannya. Ini yang akan apa? Mengantarkan umat kepada eh, kejayaan. Ya. Makanya Rasul tidak mengatakan ya tadi kalau kita perhatikan kata ulama, Rasul mengatakan Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Rasul nggak mengatakan sampai kalian kembali kepada politik, kembali kepada ekonomi, kembali kepada jihad tidak namun kembali kepada agama Islam yang seutuhnya ya terutama dalam masalah al-aqidah ini manhaj Rasul dalam mengentaskan keterpurukan umat namun banyak kaum muslim yang tidak apa menyadarinya banyak kelompok-kelompok dari kaum muslimin yang justru apa ya mengarang sendiri metode baru oh umat Islam nggak akan jaya kecuali dengan ekonomi yang kuat padahal Rasul pernah mengatakan, "Fawallahi mal fakru alaikum, Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin akhsha antum satu alaikum dunya kama busitot ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Rasul mengatakan demi Allah bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan karena sekalian Namun aku khawatir dibentangkan dunia atas kalian. Seperti orang-orang sebelum kalian. Dibentangkan dunia kepada mereka. Kemudian kalian berlomba-lomba tamak kepada dunia. Sebagaimana mereka berlomba-lomba mengejar dunia. Fatuh likukum maka dunia itu membinasakan kalian seperti yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Bukan ekonomi yang menyebabkan umat akan jaya. Meskipun tidak menafikan, meskipun tidak kita dilarang untuk mengambil apa urusan dunia. Namun itu bukan apa ya solusi mengentaskan ya keterpurukan umat. Coba kalau kita lihat zaman para sahabat ya Apakah mereka menang karena ekonomi mereka yang kuat? Tidak, ya. Justru kalau kalau kita lihat pada perang Tabuk, ya. Banyak para sahabat pergi berjihad hanya bermodalkan biji kurma. Kenapa kefakiran mereka. Bahkan kalau kita lihat kisah eh sebagian sahabat yang mau ikut perang, Rasul tolak. Eh, Rasul tidak terima. Kenapa? Karena Rasul nggak punya perbekalan membekali mereka di jalan. Artinya apa? Ekonomi mereka sangat ya sangat jauh sekali dari standar ya. Cuma mereka bisa menang dalam jihad. Kenapa? Tadi ya, karena manhaj mereka hatta tarjuila ila dinikum. Ya, tanpa kita mengesampingkan tanpa kita apa melarang orang punya ekonomi yang yang kuat. Cuma ini bukan solusi mengentaskan keterhinaan kaum muslimin. Ya. Kemudian kalau kita lihat sebagian kelompok, ya, mereka mengatakan kita akan menang dengan politik, ya, masuk ke arena politik, panggung politik. Ya. Apakah setelah mereka masuk menjadi apa? Ya, masyarakat yang islami, masyarakat yang luar biasa, yang kokoh, yang menang di atas semua agama yang ada, tidak sama sekali. Ya, justru ketika mereka masuk ke arena politik, mereka terkotori dengan apa kotoran-kotoran politik tersebut. Ya, semakin menambah keterpurukan keterpurukan umat. Ya, maka sekali lagi Rasul telah memberikan solusi kepada kita ya manhaj yang benar hatta tarjiu ila ila Ya, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kemudian poin yang ketujuh, ini poin intinya, apa urgensi manhaj dalam menggapai kejayaan umat? Kita katakan tadi, ya, setiap manhaj yang ya, dijalankan untuk menggapai kejayaan umat, namun menyimpang dari manhajnya Rasul dan para sahabat, itu gagal total. Dan itu sudah apa? ya di depan mata kita kalau kita masih apa bisa melihat ya adapun yang buta susah ya. apa urgensi manhaj yang kita masuk di sini manhaj salaf manhaj yang benar dalam menggapai kejayaan umat ya. artinya kalau kita salah manhaj dalam menggapai kejayaan umat tadi akibatnya fatal gagal total bahkan lebih banyak merusak daripada mau perbaiki. Namun sebaliknya kalau kita eh, yang menjalankan manhaj yang benar dalam menggapai kejayaan umat ini banyak eh, ya urgensinya, keutamaan, eh pentingnya, banyak manfaatnya, banyak barokahnya. Apa di antaranya? Ini kita sebutkan beberapa saja. Yang pertama, manhaj yang benar itu bisa menyatukan umat. Ya. Dalilnya ya surat Ali Imran ayat 103 Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu." Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Ulama tafsir ada yang mengatakan tali Allah adalah Al-Qur'an, ada yang mengatakan sunnah Rasulullah, ada yang mengatakan Islam. Artinya berpeganglah dengan Islam ala Rasulillah ala eh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jangan berpecah Artinya kalau kita tidak mau mengikuti manhajnya Rasul, tidak mau mengikuti manhajnya para sahabat, pasti akan berpecah belah. Meskipun kelihatannya duduk bersama, kelihatannya eh, ya gabung bersama, namun yang gabung hanya jasanya, hatinya, akidahnya berpecah belah dan tidak akan mungkin bisa apa? menyatukan umat dengan persatuan yang yang hakiki. Dan ini sudah apa? Ya ada buktinya, ada contohnya. Dulu perang di Afghanistan, ya, dulu perang di Afghanistan. Betul ya, Rusia atau Uni Soviet kalah, ya. Namun apakah setelah itu Afghanistan menjadi negara Islam yang makmur, yang barokah, yang luar biasa, yang kuat? Sampai detik ini masih apa? Banyak kekacauan. Karena apa? Karena ketika mereka berjihad pada waktu itu, mereka di atas mandat yang berbeda-beda, ya. Makanya setelah mereka menang dari Uni Soviet, mereka apa tengkar? Tengkar sendiri, ya. Mungkin ada yang pernah mendengar sampai detik ini perang Taliban dan seterusnya dengan yang lain sampai sekarang tetap bergolak. Kenapa? Karena dari awal sudah keliru manhajnya. Ya. Makanya apa? Tidak bisa menyatukan meskipun awalnya bersatu. Setelah menang tengkar sendiri. Berselisih sampai detik ini. Ya. Makanya Allah memperingatkan kalau kita mau persatuan yang hakiki, kembalikan umat kepada ya Islam yang tadi. Ala Rasulillah, ala sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan setelah ayat tadi, wadkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Wahai para sahabat, ingatlah kalian atas nikmat Allah ya kepada kalian ketika kalian dulunya berpecah belah. Namun Allah menyatukan hati-hati kalian. Kenapa para sahabat bisa bersatu setelah berpecah belah, setelah bermusuh-musuhan? Karena tauhid dan dan sunnah, karena manhat yang benar. Ya, maka mereka pun apa? Bersatu. Makanya kalau umat mau bersatu harus kembali kepada metode Rasul dan manhatnya para sahabat Rasulullah Shallallahu Wasallam. Ya, kemudian kita bawakan di situ ucapan Syekh Saleh bin Fauzan, beliau mengatakan, ya tidak mungkin ada persatuan dengan adanya perbedaan manhaj dan dan akidah. Orang-orang yang ingin menyatukan manusia di atas kerusakan akidah dan perbedaan manhaj merupakan orang-orang yang melakukan suatu yang mustahil, ya, seperti menyatukan ya api dan air, tidak akan mungkin bisa bersatu. Ya, itulah kalau apa mananya berbeda-beda, tidak akan mungkin bisa bersatu. Kalaupun bersatu itu persatuan yang yang semu. Karena menyatukan dua hal yang bertentangan itu mustahil. Ya, insya Allah kita adzan terlebih dulu, kemudian kita lanjutkan dengan poin-poin berikutnya. Wallahu alam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man wala ba'd. Ya, kita lanjutkan kembali poin terakhir kita yaitu apa urgensi manhaj dalam menggapai kejayaan umat. Yang pertama tadi manhaj yang benar itulah yang bisa menyatukan umat. Ya, adapun manhaj yang keliru, yang salah itu justru akan memecah belah ya umat seperti yang Allah firmankan tadi wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak itu karena jalan-jalan yang banyak itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, urgensi manhaj, ya, pentingnya manhaj yang benar itu diantaranya manhaj yang benar akan mendapatkan pertolongan Allah. Ya. Allah berfirman, "In tansurullaha yang surkum wa yuthabbit akdamakum Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Itu janji Allah dan Allah la yukhliful mi'at. Namun bagaimana menolong agama Allah? Ya tidak boleh apa? Sembarangan. Ya, harus sesuai dengan mandat Rasul dan para sahabat Ar Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Rasul mengatakan ya la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin kata Rasul akan ada di antara umatku kelompok yang mansurin ditolong yang diistilahkan dengan istilah apa? kelompok at al-mansurah siapa at al-mansurah para ulama seperti Imam Ahmad Abdullah bin Mubarak ulama tabi'in mengatakan Ilam takuni ta'ifatul mansurah ashabal hadith. fala adri manhum. Jika ta'ifah mansurah itu bukan ahlul hadith. aku tidak tahu siapa lagi mereka itu. Artinya ta'ifah mansurah ya ashabul hadith. Mereka-mereka yang berpegang teguh dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah namanya ta'ifah al mansurah. Nama lainnya al firqatun najiyah kelompok yang selamat. Kenapa mereka dikatakan selamat? Karena Rasul mengatakan 72 masuk neraka, satu yang yang selamat yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul. Itulah Taifah Mansurah. Itulah ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi ahlu Sunnah wal Jamaah punya banyak nama. Ya, ada namanya tadi Al-Firqatun Najiyah. Diambil dari hadis perpecahan umat tadi. Dinamakan Ta'ifah Mansura, kelompok yang ditolong. Kenapa kau ditolong? Karena mereka di atas mandatnya Rasul dan mandat para sahabat Rasul. Kalau umat Islam mau mendapatkan pertolongan Allah, ikuti mandat Rasul, mandat para sahabat, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu janji Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh, Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, Taifah Mansurah, As-Salafiyun, Al-Ghuraba, ashabul hadis, ahlul asar. Ini adalah nama-nama lain daripada ya atau taifah al-mansurah. Kemudian poin yang ketiga urgensi manhat salaf, urgensi manhat rasul ya dalam menggapai kejadian umat. Yang ketiga manhat yang benar akan mengantarkan kepada kepemimpinan di atas muka bumi ini. Nanti dalilnya kita gabung dengan ya dua poin berikutnya. Poin yang kedua, manhat yang benar akan mengokohkan umat Islam, akan menguatkan barisan kaum muslimin. Dan yang ya kelima, manhat yang benar akan membawa kepada keamanan dan akan menghilangkan rasa ketakutan. Dalilnya surat An-Nur ayat 55. Ya eh, Allah mengatakan wa adallahu alladziina aamanu minkum wa amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum wa la yubadilanna min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a Allah berfirman yang artinya Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh. Apa janji Allah? Yang pertama, Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah, pemimpin penguasa di atas muka bumi ini. Seperti Allah menjadikan orang sebelum mereka sebagai penguasa. Itu janji Allah yang pertama. Ya, menjadikan kaum muslimin sebagai penguasa di atas muka bumi ini. Yang kedua, Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka. Yang ketiga, urgensi manhaj, Allah akan merubah ketakutan mereka dengan keamanan. Eh kalau sekarang kaum muslimin ditindak rasa ketakutan, dijajah oleh orang kafir, ya. Namun kalau mereka kaum muslimin kembali kepada manhat yang benar, maka Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Allah hanya minta satu syarat, ya budunani. Kaum muslimin harus beribadah hanya kepadaku saja, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Kaum muslimin kalau mau jaya harus kembali kepada tauhid yang benar, meninggalkan syirik. Ya. Ini manhat, ya dalam menggapai kejayaan umat. Umat harus dikembalikan kepada tauhid, kepada Islam yang murni, murni dari kesyirikan. Ya, selama kaum muslimin masih banyak yang berbuat syirik, maka selama-lamanya tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dalik. Makanya dakwah tauhid, dakwah akidah harus terus digencarkan. Karena ini solusi ya mengentaskan keterpurukan umat sebagaimana yang Allah firmankan. Kemudian yang terakhir meskipun bukan yang paling akhir ini hanya sebagian saja manhat yang benar akan membawa kemenangan ya menang di atas semua agama yang ada seperti yang Allah firmankan surat As-Saff ayat yang ke-9 huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi Liut hirau ala dini kulli walau karihal musyikun Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak untuk dimenangkan di atas semua agama yang ada ya meskipun orang-orang musyikin mereka tidak menyukai. Dalam ayat ini kata pak ulama, Allah mengatakan rasul diutus dengan dua hal. Waladhi arsala rasulah bil huda dengan petunjuk. Apa itu petunjuk? kata para ulama al ilmu nafi ilmu yang bermanfaat. Rasul diutus dengan membawa ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Ya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasul saw Alaihi Wasallam. Dan Allah mengutus Rasul dengan agama yang hak, yaitu dengan al-amal as-soleh dengan amal yang soleh dan itu intinya tadi dengan tasfiyah wa tarbiyah. Dan saya tutup ya kajian kita dengan ucapan Imam Malik rahimahullah lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslaha awalaha tidak akan mungkin memperbaiki generasi terakhir umat Islam kecuali yang memperbaiki generasi pertama umat Islam yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Kalau umat Islam mau jaya sekarang ini harus kembali kepada metode para sahabat karena mereka yang pernah menguasai dunia, karena mereka yang pernah menaklukkan dua negara dikuasa, Romawi dan Persia. Umat Islam akan jaya kalau kembali kepada akidahnya para sahabat, ibadahnya para sahabat, akhlaknya para sahabat, dakwanya para sahabat, dan meninggalkan semua manhat-manhat yang menyimpang dari manhat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf wa jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillah telah disampaikan materi oleh Profesor Lawel. Semoga penyampaian beliau sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan mengamalkannya dan juga mendawatkannya kepada seluruh kaum muslimin sehingga kejayaan kaum muslimin Assalamualaikum Pertanyaannya bagaimana kita Menjawab Dengan Bukan karena Akan tetapi sebabnya perbedaan masalah dunia Seperti perbedaan masalah sekolahan Yang satu ikut dinas, kemudian yang lain tentang masalah yayasan, masalah ustaz Kemudian yang kedua, bagaimana umat bisa jaya jika kita sendiri yang mendakwakannya saja berpecah saling bertengkar atau saling takbir Nah, pertanyaannya saya ringkas ya tentang fenomena perpecahan di antara mereka-mereka yang mengatasnamakan dia sebagai eh, pengikut manhaj as-salaf. Yang pertama harus kita tekankan ya dan terus kita akan tekankan bahwasanya manhaj salaf itulah manhaj yang hak ya. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan la aiba liman adhara madhhab salaf wa antasaba wa tazza ilaihi. Tidak tercela Orang-orang yang menampakkan mazhab salaf, menisbatkan diri kepada mazhab salaf, dan berbangga dengan mazhab salaf. Itu tidak tercela. Bal yajibu dari kabil intifak Bahkan wajib menerima hal itu sesuai dengan kesepakatan. Fa inna madhab salaf la yakunu ila haqqan. Harus kita yakini kata beliau, madhab salaf itu pasti benar manhajnya Rasul, manhajnya para sahabat itu pasti benar. Adapun individu yang menisbatkan diri kepada madhab salaf itu bisa salah bisa apa? Bisa benar sebagaimana kata Imam Malik, kullun yukhad min qawli wa ila Rasul sallallahu Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka patokan kita, barometer kita adalah manhatnya Rasul dan manhatnya para sahabat Rasul SAW. Makanya dalam Minhat Firqatun Najiyah, makanya sangat penting belajar kitab Minhat Firqatun Najiyah. Di antaranya dikatakan ada 12 Minhat Firqatun Najiyah. Di antaranya Al Firqatun Najiyah kata Syekh Muhammad bin Jamil Zino, la tata'assabu li ahadin minal mujtahidin. Ya, Firqatun Najiyah tidak fanatik kepada seorang pun dari ulama ahli isyihad. Ya, Artinya tidak boleh taklid, tidak boleh fanatik. Ucapan para ulama atau dai-dai yang mengatakan salafi wajib tetap ditimbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Meskipun gelarnya profesor, doktor, atau mungkin yang lebih dari itu, ya, tetap ditimbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah. Enggak semua ucapan doktor pasti apa? Pasti benar. Ya. Kalau ada dokter mengatakan ya meramal misalnya tahun 2020 Islam akan jaya, dari mana? Ini namanya apa? Meramal, meramal haram dalam Islam. Meskipun yang mengatakan dokter haram mengatakannya, kita wajib mengingkarinya. Gak boleh kita fanatik. Oh pasti yang dokter itu pasti benar, yang LC pasti salah. Nah ini gak benar, ya kan? ini manhaj firqatun najiyah. Gak boleh fanatik, harus semuanya timbang dengan timbangan Aku ada sunnah rasulullah SAW. wasalam. Nah, perbedaan pendapat, perbedaan antara yang mengatasnamakan diri salafiyin itu sama dengan perbedaan di antara kaum muslimin, ya. Ada yang perbedaannya itu bisa ditoleransi, ya. Ada yang masalah-masalah istihad, ada yang menggerakkan tangan ke turunjuk ketika tasawuf, ada yang tidak. Intoleransi kata Syekh Utsaimin, toleransi. Ya, karena masalah apa? Ya, ikhtilaf istihadi. Namun kalau perbedaan itu ya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah mana masalah akidah yang jalannya sudah jelas, orang itu menyimpang dari mana yang jelas tersebut, maka ini perlu untuk apa? Ya, dinasehati, dikritik kalau dia betul-betul ya telah menyampaikan syubhat perlu dibantah dengan terang-terangan tidak ada masalah. Ya, demi apa? Menjaga agama ini. Intinya sekali lagi perbedaan di antara mereka sama dengan perbedaan secara umum kaum kaum muslimin. Ada perbedaan yang ditolerir, ada yang tidak. Tadi statementnya kurang tepat. Kalau dikatakan apa? Perbedaannya dalam masalah-masalah apa tadi? Yayasan. nggak benar, itu salah satu namun kalau kita lihat fenomena sekarang ini luar biasa. Eh perpecahannya, perbedaannya. Bahkan dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj. Eh makanya harus kita apa? Teliti. Makanya perlu kita belajar manhaj agar kita tahu mana dai salafi sejati dan mana dai salafi imitasi. Ya. Karena nggak semua sekarang apa? Ya, itu lurus manhajnya meskipun mengatakan dirinya sebagai dai salafi ahli sunnah wal jamaah. Ya. Wallahu taala alam. dalam mengambil ilmu kepada para dai dan bagaimana cara kita memastikan bahwa ilmu yang kita ambil sudah benar. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat Ustaz dengan pendapat tentang manhaj lalat, mencolok manhaj sini, mencolok manhaj sana, atau manhaj pramuka, sini senang, di sana senang. Iya, masya Allah pertanyaannya berat-berat ini. Iya. Sampai saya lupa yang pertama apa tadi? Yang pertama, yang penting apa yang diucapkan? Ya, ya istilahnya undur makola wala tanun mangkola. Ya, kita tadi sudah sampaikan tidak ada manhab mazhab atau manhaj yang benar kecuali manhaj salaf. Dan manhaj salaf mengatakan kita harus selektif dalam menimba ilmu agama. Tidak boleh sembarangan. Ya, Al-Quran al-hadis, ucapan sahabat tabiin banyak sekali tentang masalah eh kita harus menimba ilmu hanya kepada ahli sunnah wal jamaah, bukan kepada ahli bidah. Dalil ayat contohnya Allah mengatakan wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha au yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum. Telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an apabila ayat-ayat Allah dikufuri, ayat-ayat Allah diperolok, maka jangan duduk bersama mereka. Kata sebagai ulama tafsir seperti Syekh Abdurrahman Asadi dalam kitab tafsirnya Tafsir Kalimur Rahman di antara makna ya ayat-ayat Allah diperolokkan kata beliau ahlul bid'ah adalah orang-orang yang memperolok ayat-ayat Allah mengotak-atik ayat-ayat Allah maka haram bermajlis ilmu dengan mereka, menimba ilmu dari mereka. Ini satu dalil dari apa? Ayat satu ini saya sudah cukup samina wa ta'na. Ya. Ditambah lagi hadisnya Rasul. Rasul mengatakan man sami'a ahadukum bidajjal falyan'a anhu. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar tentang keluarnya dajjal, hendaklah dia menjauh darinya. Fawallahi inna rajul yahsibu anna mu'min fayattabi'ahu lima ya yab'atsu syubhat Kata Rasul akan ada seseorang yang dia terlalu pede, saya pasti mukmin kuat imannya, nggak mungkin terpengaruh dengan dajjal. Namun ketika dia menantang dajjal, dia pun apa? Bertekuk lutut ikut syubhatnya dajjal. Kata Imam Ibnu Battah Al-Akburi, Fitnahnya alil bid'ah lebih dahsyat daripada fitnanya Dajjal. Kenapa? Kalau disampaikan eh, kenapanya yang pertama, Dajjal ada tandanya. Di antara kedua matanya ada tanda apa? Kafara alil bid'ah ada tulisannya. Saya alil bid'ah ada. Ini yang pertama, lebih berbahaya alil bid'ah. Yang kedua, Dajjal muncul sekali seumur dunia. Adapun al bidah setiap hari muncul, ya. Setiap hari nongol entah di televisi, medsos dan seterusnya, ya. Ini bahayanya al bidah yang kedua. Yang ketiga, kalau dajjal nggak mungkin bisa masuk kota Mekah Madi, Madin al bidah bahkan bisa bertelur di sana, ya. Ada Syiah juga di Mekah Madinah ada, ya. Ini apa bahayanya Ali al bidah? Artinya kalau kita dipintakan menjauhi dajjal, apalagi Ali tidak. Ini perintah Rasul untuk kita tidak menimba ilmu dari mereka. Yang ketiga, ucapan sahabat Rasul SAW. Abdullah bin Abbas mengatakan, La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatul lil qulub. Jangan duduk dengan al bid'ah kelompok yang sesat karena itu akan menyebabkan penyakit hati. Naudzubillah min dan banyak bahkan mungkin kata para ulama ribuan ucapan salafus saleh dan ijma mereka untuk kita apa? Tidak sembarangan menimba ilmu dari ya semua golongan, kita hanya dibolehkan menimba ilmu dari ya para ahli sunnah wal jamaah yang berkompeten dalam bidangnya, yang ahlinya. Ya, ahli sunnah namun awam, yang nggak perlu kita belajar dari dia orang jahil kok. Ya, ahli sunnah yang apa? Ahlinya, Fas'alu ala dikri in kuntum la ta'lamun. Ya, Imam Muhammad bin Sirin seorang ulama tabi'in mengatakan inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka selektiflah dalam menimba ilmu agama tersebut. Jangan sembarangan, ya. Kalau sudah masuk syubhat dalam hati, susah keluar, sesat selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua tadi apa? Iya, manhat lalat istilahnya cuma kita janganlah ya. Kita katakan ya manhat yang amburadul lah sudah. Ya ikut manhat kelompok ini kelompok itu ini ya adalah orang-orang yang pelin plan ya mudabdabuna baina zalik seperti kelompok munafikin. Allah mensifati mereka mudabdabun la ilaha ula la ilaha ula alil bid'ah. Kau dikatakan alil bid'ah. Iya alil bid'ah. Kau dikatakan alil sunnah. Kok begitu? Ya samar-samar. Ya, ini adalah apa? Orang-orang yang perlu diwaspadai berbahaya. Ya, mudabdabuna banyak dalik. Makanya Rasul mengatakan tajiduna syarron nasi dal wajahen. Engkau mendapati manusia yang paling jelek kata Rasul yang punya dua muka. Ya, Bukan mukanya hitam terus putih, eh, pink, hijau ya. Namun apa? Ya seperti tadi, kadang ikut ahli sunnah, kadang ikut ahli bid'ah, tergantung kemana arah anginnya. Ya, apalagi niatnya sudah jelek, mungkin untuk mendapatkan masa dunia lebih parah lagi. Eh maka harus kita punya kesimpulan, eh keyakinan yang benar cuma satu, ma'ana li washabi, ini yang kita pegang erat sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lam. Kapan seseorang dikatakan keluar dari mana? salaf? Apakah ada seseorang meninggalkan beberapa sunnah? Kemudian yang kedua berkaitan dengan wala wala bagaimana hakikat yang benar? Satu-satu aja, biar nggak lupa nah. Ya. Kapan seorang itu dikatakan keluar dari al-sunnah wal jamaah? Eh kata para ulama, yang pertama kalau menyelisihi eh salah satu prinsip-prinsip al-sunnah wal jamaah. Ya. Contoh, salah satu prinsip al-sunnah ini kita ketahui dari mana? dari belajar kitab akidah salaf. Ya. Contoh as-salaf itu mengharamkan kudeta kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Kata Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah Tahawiyah, wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru. Kita mengharamkan, melarang, mengkudeta, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin meskipun mereka berbuat dolim. Selama masih muslim, prinsip salaf ahli sunnah wal jamaah mengharamkan melengserkannya. Kalau ada orang yang mau mengkudeta, merevolusi pemimpin muslim, maka ini adalah orang yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Makanya Imam Al-Barbahari mengatakan, ya, man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun Barang siapa yang memberontak kepada pemimpin muslim, maka dia dia pengikut kelompok khawarij, ya, kelompok yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi, kapan orang itu keluar dari Ahlussunnah kalau dia menyelisihi salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Berkaitan dengan al-wala wal wara bagaimana hakikatnya benar dalam al-wala Kata para ulama di antara Syekh Saleh Fauzan dalam kitabnya Al-Wala wal Bara ada tiga tingkatan wala wal bara. Wala itu loyalitas, bara itu berlepas diri. Ada tiga macam. Yang pertama wala loyalitas cinta 100%. Ini kepada para nabi, para wali-wali Allah, seperti para sahabat, harus cinta kita 100%, tidak boleh ada kebencian sama sekali. Eh, maka Rasul mengatakan, Al-Ansar la yubridum illa munafik. Para sahabat Ansar tidaklah yang membenci mereka kecuali orang munafik. Makanya orang Syiah itu munafikun karena mereka membenci para sahabat. Maka harus kita walak 100% kepada para nabi, kepada para sahabat. Tidak boleh mencela, membenci sedikit pun para sahabat atau bahkan para para nabi. Itu walak 100%. Yang kedua, barak berlepas diri 100% kepada orang kafir. Ya, kepada orang kafir dengan berbagai merek mereka ya berbagai macam nama mereka yang kafir wajib kita berlepas diri dari mereka ini konsekuensi kalimat syahadat la ilaha illallah ya dalilnya banyak tadi kita sampaikan di kajian pagi ya. ini barok 100% yang ketiga wala dan barok sesuai dengan kadarnya orang muslim namun dia fasik kita cintai karena keimanannya dan kita benci karena apa? kefasikannya. Sama dengan al bid'ah, selama dia masih muslim, kita cintai karena keislamannya, namun kita benci karena apa? kebitahannya. Ya. Ini asabah betul-betul kita pahami dan ya Syekh Saleh bin Fauzan dalam kitabnya Al ajibatul Mufidah ya menjelaskan mana yang lebih dasar siksanya antara alil bid'ah dengan maksiat alim maksiat, maka beliau mengatakan alil bid'ah yang lebih desah dasar maaf adabnya di akhirat dan otomatis wal barok kita lebih dasar kepada alil bid'ah daripada kepada ahli apa? maksiat. Bahkan ada ulama salaf yang bernama Yunus bin Ubaid ya seperti yang dinukilkan oleh Imam Barbari dalam kitab Syarh Sunnah ketika beliau melihat ada anaknya keluar dari rumahnya Alil Bid'ah, maka sang ulama salaf yang bernama Yunus bin Ubaid mengatakan, "Ya bunaya, lain kharajta min baiti khunsa ahabbu ilayya min khara min an kharajta min baiti fulan min fulan min alil bidah." Ya, kata beliau, "Wahai anakku, lebih baik engkau keluar dari rumah pelaku kemaksiatan daripada engkau keluar dari rumahnya alil bidah. Ya. Karena apa alil bidah ini lebih dahsyat ya bahayanya daripada pelaku maksiat sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat li anal maksiat yutabu minna orang berbuat maksiat ada rasa salah ingin dia bertobat. Ya, dan bapak banyak mereka bertobat. Namun kata beliau, wal bid'atu la yutabu minha. Adapun pelaku kebid'ahan susah untuk bertobat. Kenapa? Merasa benar. Yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka mengira telah berbuat yang sebaik baiknya. Contoh ya, antara ya teroris dengan perampok atau pencuri. Ya. Pencuri kalau ditangkap, minta maaf, minta maaf. Betul lah ya mohon ampun mohon ampun adapun teroris ditangkap malah apa nantang malah senyum dia senang karena dia mengaku apa mujahid berjihad itu bahayanya apa albita ya sama-sama berbuat kriminal teroris membunuh perampok juga membunuh namun lebih berbahaya teroris karena apa mereka merusak agama ya mereka tidak merasa salah adapun pelaku maksiat mereka masih apa ber, eh, merasa bersalah dan ingin bertobat. Ya. Banyak pelaku maksiat menasihati anaknya untuk tidak mengikuti jejak ayahnya. Namun teroris, kelompok ahli bidah ya berwasiat untuk anaknya mati di atas kebid'ahan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Soal kita Ya, apakah boleh ikut berjihad ya di Suriah? Maka kita katakan dalam masalah-masalah yang besar seperti ini, fasalu ala dikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para ulama, jangan apa ngelama, ya. Jangan sok ngemintar berwatwa sendiri. Eh, dan tidak ada satu ulama pun dari ulama ahli sunnah yang menganjurkan kita, menyeru kita untuk berangkat ke Suriah, berjihad bergabung dengan mereka membawa senjata. Karena apa? Yang pertama, mereka ahli Suriah, eh penduduk kaum muslimin Suriah tidak butuh masalah eh, personel, sudah banyak ya. Yang mereka butuhkan adalah persenjataan dan ya kebutuhan harta untuk ya makan, minum dan pakaian serta persenjataan mereka. Maka cukup kalau kita mampu kita sumbangkan harta kita untuk kaum muslimin al mujahidin yang eh ahli sunnah wal jamaah bukan khawarid bukan yang ikut apa ISIS ya eh, tetap kita bantu cuma harus tetap apa di eh rel yang yang benar ya eh, apalagi kalau antum eh sudah biasa mungkin tiap pagi sarapan pecel di sini nanti ke sana eh nggak ada pecel eh, nanti malah merepotkan orang di sana Ya. Wallahu a'lam. Ada lain? Bagaimana keluarga orang tua yang Seorang anak yang baik, yang soleh, itu selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan di antara paling ya mulia dari kebak, dari berbuat baik kepada orang tua, yaitu bagaimana menarik orang tua kepada akidah yang benar kepada manhat yang benar. Ya, kalau anak itu sudah bisa melakukan itu sudah luar biasa. Ya, rasa eh berbakti ya kepada orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua bukan sekedar kalau kita punya harta kita beri tidak, ya. Lebih dari itu bagaimana menyelamatkan mereka dari api neraka. Eh, namun tentunya dengan cara yang yang baik, ya, dengan mau idotil hasanah, dengan ucapan yang lemah lembut. Ya, kita harus betul-betul tahu diri kita sebagai seorang anak, jangan sampai membentak orang tua haram hukumnya. Ya, kalau mereka berbuat bid'ah, tetap kita ingkari, kita nasihati dengan cara yang halus, dengan lemah lembut, dan kita tampakkan akhlak yang baik. Semakin kita ngaji sunnah, kita berakhlak yang baik kepada orang tua. Jangan malah kurang ajar. Disuruh orang tua, samina wa dalam hal yang ma'ruf. Ya, jangan sampai apa? Eh, ada akhlak yang tercela, eh, karena ini akan menjadi celah bagi kita untuk tidak bisa masuk menasihati orang tua kita. Wallahu a'lam. Bismillah, kejayaan umat hanya dapat diraih dengan manhaj yang benar. Tapi kenapa manhaj salah telah terpecah dalam kelompok-kelompok kecil dan usaha apa saja telah dilakukan untuk persatuan umat agar mengikut salam dapat bersatu? Iya, ini ya pernyataan atau pertanyaan yang ada pernyataan yang perlu diluruskan kita sampaikan tadi eh, dan kita akan terus sampaikan bedakan antara manhaj dengan orang yang menisbatkan kepada manhaj tersebut. Manhaj salaf itu pasti benar dan manhaj salaf hanya satu. Ma'ana alaihi wa ashabi. Manhaj Rasul dan para sahabat satu mengenai Allah ada di langit tidak terpecah belah manhaj salah satu menimba ilmu hanya dari ahli sunnah itu satu nggak ada perbedaan ya mereka melarang berdu, eh, bermajlis dengan ahli bidah itu satu nggak ada perbedaan ya adapun yang menisbatkan individu yang mengatakan sebagai salafi ini bisa salah perbedaan itu di mereka bukan di manhaj ya makanya kita harus selalu menimbang segala sesuatu dengan apa manhaj tadi bukan perorangan tadi ya Makanya kita katakan kembalikan kepada minhat firqati anajia. Kalau ada dai mengaku salafi salah, tinggalkan. Ya, dalam artian tinggalkan ucapannya. Kalau sudah parah, apalagi sudah menyelisih prinsip al-sunnah wal jamaah, sudah jangan mengambil ilmu dari darinya. Apalagi sudah jelas kemungkarannya, kebid'ahannya, kesesatannya, meskipun masih belebel apa salafi. Ya, karena sudah kita sampaikan tadi, ada salafi yang ya asli yang murni ada yang apa imitasi bukan hanya barang yang ada imitasi salafi juga ada yang apa ya makanya kita harus apa selektif jangan apa sembarangan wallahu alam Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi golongan yang selamat yang berada di jalan manhajku dan jalan manhaj para sahabatku mengapa penyebutan golongan selamat hanya pada sampai manhaj sahabat Ayat dan hadis saling menguatkan. Hadis mengatakan ma'ana alai washabi. Al-Quran mengatakan al awwaluna minal muhajirina wal ansar walladina taba'uhum bi'ihsan. Allah mengatakan orang-orang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik di antara yang mengikuti para sahabat dengan baik para tabi'in. Ya, maka kita juga apa dipintakan mengikuti para apa? At-tabi'in. Kemudian Rasul mengatakan khairun nasi qarni summa alladziina yarunahum summa alladziina yarunahum. Ya, sebaik-baik manusia adalah generasiku para sahabat kemudian setelah mereka para tabiin, kemudian setelah apa mereka para tabi'un, atabiin. Ya, cuma ujungnya intinya ya ma'ana alaihi wa ashabi. Nah. Assalamualaikum. Bagaimana manhaj yang benar ketika kita dihadapkan dalam cara memilih pemimpin dan sistem demokrasi? Nah, ya wajib untuk kita meyakini bahwasanya Islam agama yang sempurna, Islam telah mengajarkan, menjelaskan tentang eh, cara memilih pemimpin yang syar'i. Ya. Ini kita sampaikan karena ada seorang dai yang kondang mengatakan Islam ya tidak pernah menjelaskan di dalam ayat dan hadis yang jelas atau ijma tentang memilih pemimpin kaum muslimin. Nauzubillah min dalik. Ini adalah apa? Ucapan yang sangat batil, ya. Kalau masalah buang hajat saja, Islam menjelaskan tentang adab-adabnya secara detail, ya. Masuk kamar mandi, eh, pak, eh, mendahulukan kaki yang mana? Apa doanya? Ketika keluar kaki mana? Doanya apa? dengan sedetail-detailnya apalagi masa yang besar masalah memilih pemimpin Islam sudah mengajarkan cuma sangat sayang ada krisis akidah dan manhaj dalam diri dai yang mengatasnamakan diri sebagai dai salafi mengatakan Islam nggak mengajarkan menjelaskan masalah apa memilih pemimpin ya, padahal sudah ada ijma dari para ulama bahwasanya memilih pemimpin yang syar'i cuma ada dua cara. Yang Pertama memilih pemimpin yang berikutnya. Seperti Abu Bakar memilih Umar langsung dipilih. Ya. Ini cara yang pertama. Yang kedua lewat musyawarah ahlul hali wal akad para tokoh-tokoh agama atau ulama ya. Sebagaimana kisah Al Khalifah Rasid Umar Khattab memilih enam para sahabat untuk memilih khalifah setelah beliau. Ya, ini adalah apa? Musyawarah al Ini yang Rasul telah eh, sampaikan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ini sunnahnya khulafa rasyidin, sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Abu Umar bin Khattab memilih pemimpin yang pertama dengan cara langsung dipilih oleh pemimpin yang pertama atau lewat musyawarah tadi. Ini yang ada dalam apa? Al-Islam. Ya semoga Allah memberikan petunjuk kepada kaum muslimin untuk menjalankan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Nah. Assalamualaikum. Bagaimana menyikapi kaidah kita bersatu di atas yang kita sepakati dan bertoleransi dalam perbedaan? Mohon pencerahannya Ya, na ta'awanu fi ma tafaqna alaih wa ya'duru ba'na ba'dan fi ma ikhtalafna fihi kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita toleransi dalam hal yang kita apa? Ya, saling berbeda. Eh kita lihat perbedaannya dalam masalah apa? Dalam masalah eh tauhid syirik nggak boleh toleransi. Syirik kita katakan syirik, kita ingkari. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Ya, Allah mengatakan tadi wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Harus ada apa? nahi mungkar. Ya, kita telah menolong dalam hal yang ma'ruf, oke, okay, ya. Namun kita juga harus apa? Nahi mungkar. Jangan dipotong ayat itu. Ya, apalagi tidak akan mungkin ada persatuan tanpa nahi mungkar. Apa dalilnya? Tadi surat Ali Imran ayat 103 ya wala tafarraqu jangan berpecah belah. Kemudian Allah iringi dengan ayat tadi wa takum minkum ummatun harus ada kelompok yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kesalahannya syirik, bid'ah, sesat, nggak boleh kita diam. Ya, Rasul mencontohkan, Rasul nggak diam dari kemungkaran. Dan itu jalan menuju kepada persatuan. Kalau kita diam dari kemungkaran, ya, apalagi kesyirikan, maka bagaimana mungkin umat akan bersatu? Sedangkan yang bisa menyatukan umat adalah at-tauhid wa anna hadi ummatukum ummata wahida wa ana rabbukum fa'budun. Inilah umatku umat yang satu ya, maka beribadahlah hanya kepada Allah. Kata para ulama, tauhid itulah yang yuwahid yang menyatukan. Nah, Assalamualaikum. Di tengah maraknya semangat balik maka bagaimana saya harus menunjuk ustaz atau guru agar saya tidak salah atau tidak ada tulisannya? yang pertama tadi fasalu ala dikri in kuntum la ta'lamun. Orang awam itu diperintahkan untuk bertanya kepada ahlinya. Tanya kepada ustaz yang kita yakini insya Allah dia mumpuni tentang eh, keadaan dai-dai yang ada siapa yang layak diambil ilmunya ya kita tanya atau yang kedua, kita belajar dulu dari ustadz tersebut prinsip-prinsip alisunah waljama, wal jamaah, akidah salaf, ya. Minhaj firqatun najiyah. Kemudian dari situ kalau kita sudah punya modal, kita bisa menimbang sendiri. Kalau contoh ya, contoh tadi yang keluar dari alisuna di diantaranya yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau ada dai, selalu dakwanya itu mencaci maki presiden, ya bahkan mengkafirkan presiden, menyeru revolusi, kudeta, maka jauhi dai seperti ini. Karena apa? Telah keluar dari al wal jamaah. Ini salah satu contoh, ya. Ada contoh yang lain misalnya di antara minhaj firqatun najiyah. Itu firqatun najiyah selalu mengutamakan dakwah kepada tauhid. Ya. Kalau ada kalau ada dai alergi nggak mau dakwah tauhid dengan alasan kalau kita dakwah tauhid itu banyak dimusuhi orang. Eh, enggak laku di masyarakat, memecah belah umat. Nah, ini dai yang iya, apa? Ya, eh, bukan di atas minhaj firqah najiyah, tinggalkan orang seperti. Jadi jalan menuju kepada jawaban tadi ada dua. Yang pertama, tanya langsung. Ya, ini yang instan, tanya siapa dai yang layak kita ambil ilmunya. Yang kedua, tadi kita belajar dulu prinsip-prinsip al-sunnah akidah salaf, dari situ kita jadikan timbangan, menimbang siapa dai-dai yang benar, siapa yang yang keliru. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Apakah jika kita mempelajari atau mengikuti imam pada tempat sebelum juga taklid Ya, taklid adalah mengikuti ucapan ya, seorang alim atau dai atau ustadz tanpa dalil. Ini namanya taklid ya. Adapun kalau kita mengikuti ucapan ulama atau imam madhab, ya sesuai dengan dalilnya dan itu dalil yang sahih yang benar, ya maka itu bukan ya taklid itu ittiba. Mengapa kita ikut imam itu? Karena dia punya dalil yang benar, yang kuat. Itu namanya apa? Ittiba. Wallahu taala a'lam. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih perhatiannya dan juga tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk watawasabil hak watawasabil sabar semoga ini semuanya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak aku qouli hada wa akhiru da'wana anil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh